di Masjid Maulid yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat duhur berjamaah. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para hadirin sebagaimana biasa setiap hari Kamis dan hari Kamis dan Senin dan Kamis ini 30 September 2004 insyaallah yang akan memberikan tausiahnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Asep telah, telah berada di tengah tengah kita. Mudah-mudahan apa yang telah akan disampaikan oleh Bapak Asep nanti akan dapat bermanfaat kita. Namun sebelumnya ada pemberitahuan bahwa besok pagi hari Jumat tanggal 1 Oktober DKM Darul Ihsan akan menyelenggarakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di Masjid Darul Ihsan ini dilaksanakan setelah salat Jumat. Insya Allah yang akan berikan ceramah Bapak Dr. Andes Jejen Misfah dari Jakarta. Untuk itu kepada jamaah untuk dapat menghadirinya besok pada Jumat. Baiklah untuk memberikan waktu kami persilahkan Bapak Asep untuk memberikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Eh, pada siang ini saya akan membawakan pembahasan seputar suasana hati. Tapi nanti katanya minta dibahas soal buku ini. Iya, saya bagi waktu aja lah. Dalam istilah psikologi ada disebut dengan suasana hati. Apa itu suasana hati? Suasana hati itu adalah perasaan hati yang entah karena apa tapi kadang-kadang terasa sangat menggembirakan. Begitu bangun tidur baca doa kalau orang Islam alhamdulillah alhamdulillah di ahyana ba'da ma amat Ada apa ya kau bahagia sekali pagi ini? Seakan-akan dunia cerah, bahagia, enak sekali. Ada apa ya? kok sepertinya ada sangat bahagia. Entah karena apa. Keadaan duit biasa-biasa, istri biasa-biasa, rumah biasa-biasa, tapi ada hal yang aneh perasaan saya nih yang sangat bahagia. Itu namanya suasana hati. Kadang-kadang juga ada suasana yang sebaliknya. Begitu bangun tidur, bangun tidur terasa malas, ada apa ya kok perasaan gak enak hati, perasaan malas menghadapi siang dan malam itu perasaan pesimis. Itu pun suasana hati. Nah, para ahli psikologi juga tidak menjelaskan apa sebab suasana terjadi. Hanya kata dia mungkin ada tiga sebab. Ada faktor fisikal, karena tubuh sedang sehat atau kecapean yang kedua faktor psikologi karena ada menemukan sesuatu yang apa nggak sadari. Gitu. Atau yang ketiganya ada suasana faktor luar orang-orang ketiga suasana rumah. Nah, sangat mungkin begini, ketika bapak mau berangkat ke luar daerah atau kemana saja ada perasaan was-was. Berangkat jangan ya, berangkat jangan. Kalau nggak berangkat ini penting kalau berangkat, kok hati nggak mengizinkan? Ada apa ya? Kok ada perasaan takut, ada malas? Malas sekali padahal biasa-biasa biasanya. Sekarang kok malas? Di ber, kalau berangkat takut celaka, kalau nggak berangkat ini penting. Dua pilihan yang sangat sulit. Berangkat khawatir celaka, tidak berangkat ini sangat penting. Nah, maka kita pilahkan suasana itu? Ada tiga. Ada suasana hati karena firasat dari Allah. Ada firasat. Seperti orang mau mati, itu ada firasat. Jadi kata Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul wasiyah idha hadara ahadakum maut. Hei orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berwasiat apabila kepadamu datang tanda-tanda kematian. Bagi orang-orang yang soleh ada tanda kematian. Entah kenapa yang dirasakan, yang rasak, dirasakan cuma rasa sendiri, hanya individu, ya, bersifat individualistik. Orang nggak tahu. Ada seorang ustad meninggal masih usia 50 usianya 52 tahun. Pada sore hari, malam hari dia udah pada isak, dia sering melihat keluar jendela dibuka gordeng tuh Pindah sebelah sini, pindah ke sini. Kata si istri, "Pak, ada apa?" Dari tadi enggak enggak istirahat, lihat keluar terus. Ah, enggak. Ada apa, Pak? Ah, enggak, enggak ada apa. Kau oh, kok apa, Be? Tumben enggak transparan? Ada apa sih? Ah, enggak. Jam 11 malam meninggal dunia. Penyakitnya ringan, enggak berat. Jadi emang itu namanya tanda-tanda kematian. Atau bapak merasa perasaan saya umurku udah mau udah pendek begini nih. Padahal sehat walafiat, kolesterol, asam urat, sehat walafiat, tapi ada perasaan. Kalau begitu segera minta bah, bah kepada istri wasiat. Ma, kamu mau berangkat nih ke luar kota. Kalau ada apa-apa, saya amanat. Pertama, hati-hati ya anak-anak dan semuanya harus sholat, jangan tinggalkan agama kita. Terus kata si istri, ah si bapak ngaco. Emang mau mati gitu? Bukan. Ya amanat lah pokoknya gitu. Kadang-kadang bener meninggal gitu. Kadang-kadang enggak berkali-kali wasiat mati mati enggak. <laughs> Ya karena mungkin ininya belum ngepas. Nah, masalahnya itu piras bukan. Yang khawatir bukan piras tapi adalah kecapean. Kalau kurang tidur, kecapean juga begitu. Berdebat, deg deg deg deg, kurang percaya diri. Mau berangkat tuh berangkat, jangan berangkat, jangan. Kalau berangkat takut celaka. Kalau nggak berangkat ini penting karena mungkin malamnya kecapean atau eh, kurang tidur. Atau mungkin juga suasana hati dimunculkan bukan karena kurang tidur, bukan. Bukan karena firasat, tapi karena apa ini? Semacam ilusi, halusinasi. Kemarin melihat si ibu itu tabrakan meninggal dunia Terus trauma mau berangkat kemana-mana jadi takut. Nah kalau begitu gimana? Kalau begitu ada caranya. Satu cara fisikal. Bapak turunkan kepala ke lantai, kaki berdiri ya. Kepala ke lantai kan dan posisi tangan begini. Ke bawah, lantai ke sini, kepala ke bawah, kaki ya biasalah, nongging gitu. Ruku tapi sujud gitu ya. Nah itu terus biarkan beberapa lama supaya darah turun ke otak. Kalau darah turun ke otak, itu darah membawa oksigen. Semakin banyak darah yang masuk ke otak, semakin banyak otak menerima oksigen. Begitu bangun, segar lagi. Sehingga Islam mengharuskan sujud berulang-ulang. Sujudnya lama. Sujudnya. Kalau Nabi itu sujudnya sampai 11 kali dikir. subhanallah a'la, terus 11 sampai 11 kali. Lama. Kalau kita kan cepat ya. Tiga kali udah optimal. Bagusnya sering, lama. Tapi kalau sendirian, kalau jadi imam jangan lama-lama. Kasihan makmum. Kata makmum ini beres belum? Jangan-jangan tidur. <laughs> Kemudian yang kedua, tarik nafas. Sebab biasanya adalah soal dalam di sini paru-paru, jantung, nafas ada yang salah. Tarik nafas, caranya, hitungannya adalah eh, satu satu setengah. Tarik nafas. Bagaimana dengan cara begini, kayak caranya begini atau begini atau nafas biasa? Begitu biasanya hitungnya satu satu setengah. 16, 16, 8. Eh, maaf, balik. Oh, betul. Bilang naik nafas tuh. Tuh, eh, tarik tahan di sini 16 tahan aja. Tahan supaya semua oksigen masuk ke paru-paru. Terus tahan, udah tahan, udah mau meledak tuh, keluarkan. <sighs> Tapi ke mulut melakukannya Itu sama saya kira yang di karate, yang di judo, yang di SN, yang di sin lamba juga sama sama begitu. Satu, satu setengah. Nafas lagi. Tahan lagi, tahan lagi, udah satu, udah 8, 8, keluarkan 4. Sama kalau mau ceramah begitu. Kalau mau ceramah, Bapak deg-degan, presentasi deg-degan, cepat tarik nafas. Tapi di di bawah jangan di atas mimbar. Ketahuan nafas tahan, keluarkan. Itu. Bahkan kalau bagus eh, sambil ini sambil sambil eh, terlentang, tangannya menghadap ke atas, boleh diginikan, boleh biasa tangan ke atas. Tahan, keluarkan. Masuknya ke mulut, ke hidung, tahan di perut, di abdomen, keluarkan lewat mulut. Itu kedua. Nah, yang ketiga, tawakal. Ya Allah, saya harus berangkat sekarang Tuhan. Harus berangkat, mau tidak mau keluar kota ini tugas negara. Hati saya deg-degan, mungkin celaka, mungkin tidak. Tapi ini tugas. Ya Allah, sudahlah, pasrah kepada Allah. Kalau orang sakit mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairoli. Watawafani idha kanatil wafatu khairoli. Tuhan, hidupkanlah saya kalau hidup lebih baik bagi saya. Atau cabut nyawa saya. Saya ridho asal kematian lebih baik bagi saya. Plong. Tiba-tiba tengah jalan pesawat oleng. Ya Tuhan, kalau saya wajib celaka kata Engkau, mudah-mudahan saya mati sorga. Jangan mati cacat, eh, jangan hidup tapi cacat. Lebih baik mati sorga ketimbang hidup cacat. Jeger kaki masuk ke dalam sini, tangan ringsek, kepala terbalik. Ah, lebih baik mati daripada begitu. Ya Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairoli wa tawaffani idza kanatil wafatul. Ya Tuhan, hidupkanlah saya kalau hidup baik bagi saya atau cabut nyawa saya kalau kematian baik bagi saya. Ya Allah, saya mau berangkat sekarang. Mudah-mudahan ya Allah saya selamat sampai tujuan. Kalaupun saya harus celaka dengan takdirmu, maka tolong ya Allah saya celakanya dalam keadaan soleh. Kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tapi saya pernah mau celaka nggak jadi. Beberapa kali sih, antara lain sekali ketika ke Medan. Saya ceramah mau natar TK Al-Qur'an di Aceh. Naik pesawat dari Cengkareng yang jam 7 terus ke Medan, transit ganti pesawat sampai ke Aceh. Ketika itu ada pesawat yang berangkat dua kali, jam 7, jam 9 dua kali. Pak Sep mau berangkat jam berapa? Kalau berangkat jam 9, nah keburu Jumat saya. Saya berangkat jam tujuh aja lah, jam tujuh Teman-teman juga menyerangkan udah aja jam tujuh jam tujuh Berangkat sampai ke Medan, ganti pesawat sampai ke Aceh. Sampai ke Aceh ada petugas dari hotel mengatakan, "Pak, dari mana? Jakarta ya?" Iya. Naik apa tadi, Pak? Saya pakai Airbus 300. Jam berapa? Jam tujuh Pak Asep tahu nggak? Tadi pesawat yang berangkat jam 9 dari Jakarta Cengkareng jatuh di Sibolangit penumpangnya semua tewas. Udah. Untung jam tujuh. Ah, saat dua jam sesinya hidup mati. Saya saya nggak lupa dengan telepon ke rumah, ah, di rumah gelisah. Saya naik jam berapa? Nggak tahu orang. Tujuh jam sembilan, nggak tahu. jam di ditelepon nggak jelas. Garuda ditelepon nggak jelas. Maghrib saya telepon ke rumah, ya biasalah. Assalamualaikum. Kata istri, "Pak, Iya, ada apa? Hidup. Emang kenapa? Kenapa nggak nelpon? Oh, lupa saya gitu. Tapi uji juga uji mental. Jadi janda enak kan? Jadi ternyata ada hanya sesuatu jam. Nah itu itu kan kita nggak tahu pak. Naik jam 7, jam 9 kita nggak tahu apa yang mau celaka yang mati kita nggak. Hanya saya berangkat. Saya katakan Tuhan saya mau berangkat menunaikan tugas Engkau. Natar dari Bandung, Toal TK Al-Quran ke Aceh Tuhan. Ya Tuhan, tolong selamatkan saya. Jadi tawakal aja. Nah pulangnya dari Aceh, penumpang yang 35 orang, pesawat kecil, tidak ada. Hanya tinggal 12 lagi. Kenapa penumpang pernah mundur? Saya takut jatuh pesawatnya. Ah, saya udah naik pesawat, udah setelkan kursi, tidur. Ya Allah, kalau saya celaka, mati, terserah engkau Tuhan, yang mati aku pasrah kepada engkau. Saya bisa apa di pesawat? Kalau pesawat oleh nggak tahu, udahlah. Akhirnya saya tidur sampai ke Jakarta tidur enak. Teman-teman nggak bisa tidur, gelisah aja gelisah. Kok kamu enak tidur ya? Kenapa? Saya nggak dapat tidur, kamu nggak tahu tawakal. Saya nggak tahu. Saya udah tawakal tidur aja nih kalau mati. Yang bangun dengan yang tidur kalau mati sama-sama mati. Pasrah kepada Allah. Hmm. Yang terakhir adalah sidkah. Jadi kalau hati gelisah, takut ada masalah, kecelakaan, cepat sidkah. Cepat sedekah, set set sedekah. Sebab sedekah itu bisa menolak bala. Gitu. Sedekah. Pernah ada sebuah cerita fiktif eh, seorang penggembala, anak gembala senantiasa mengambil bulu, mengambil anak-anak burung dan telur burung sehingga burung-burung protes kata burung-burung ya malaikat jatuhkan si anak yang nakal itu kata malaikat ya besok Besoknya si anak gembala keluar lagi mau ngambil burung-burung. Tapi dia apa? Di tengah jalan ada orang yang minta-minta. Bekal dia dikasihkan, makanan dikasihkan sehingga dia dikasihkan makanannya dia nggak makan. Gara-gara bela orang fakir miskin. Tapi ketika dia ngambil burung, biar hasil dia. Burungnya banyak, telurnya banyak dan dia selamat pulang ke rumah. Burung-burung protes. Malaikat engkau bohong. Kata malaikat, habis dia sidkah sih tadi sidkah menghalangi musibah. Sangat mungkin satu bus harus kena musibah semuanya. Bapak selamat gara-gara sidkah. Sangat mungkin. Tapi sering terjadi juga. Sering terjadi orang yang orang yang kelak orang yang soleh berumur pendek, orang jahat nggak mati-mati. Ada. Eta si eta kelakuan preman tabrakan hidup nggak mati sakit udah setruk si ya dia masih juga hidup oh di si dia tabrakan hidup kalau si itu sakit ah meninggal ya kasihan kenapa sih malaikat kau pilih kasih apa ya, tidak adil harusnya orang soleh panjang umurnya orang jahat pendek umurnya kata malaikat lain lagi oh tidak betul dia jahat tapi dia punya kebaikan juga nggak semuanya jahat ada yang baiknya aku balas kebaiknya sekarang oleh Allah dengan cara umur panjang. Di akhirat tinggal jeleknya. Nah, itu bagianku nanti disiksa. Si orang ini soleh, tapi dia juga punya jahatnya. Nah, dia balas jahatnya dengan musibah, disakitkan, dimatikan, sehingga hilanglah kejahatannya. Di akhirat tinggal menerima balasan kesolehannya. Tapi bukan berarti orang yang panjang umur jahat. Panjang umur orang jahat <laughs> nanti tersinggung juga. Nah, pokoknya kita hanya menilai lahiriah, tidak boleh menilai batinnya, terserah Allah. Nah, kasih berarti lagi. Jadi kalau kita punya perasaan di sini, perasaan suasana hati nggak tenang, mau bertanding karate silat nggak tenang, mau berangkat keluar daerah nggak tenang, mau naik, mau memperbaiki hotel pak. Eh, instalasi nggak tenang, apalagi orang-orang PLN ya yang bergelantungan dengan listrik nggak tenang. Pokoknya itulah tarik eh, kepala ke bawah, terus tarik nafas. Yang ketiga adalah tawakal, yang keempat sidkah dan doa, tawakal dan doa, yang keempat sidkah. Kalau ternyata udah begitu, mati juga, celaka juga, ya udahlah. Itu pilihan Allah. Nggak ada lagi. Itulah berapa hal menyangkut masalah itu. Yang kedua masalah ini nih rokok yang suka merokok jangan tersinggung. Yang tidak merokok jangan merasa sehat terus. Saya Banyak orang yang tidak merokok jantung juga. Banyak yang merokok sehat juga. Sekarang masalahnya bukan soal sehat nggak sehatnya. Ini ada sebuah sebuah ini. Saya minta Pak Mustari menjelaskan sekitar 5 menit dia perokok berat. Preman rokok sekarang Pak, Pak silakan. Pak, saya ke depan Pak. Menerangkan soal dia, ya, cepat pak Oh iya, napas dulu. Enggak diduga napas dulu. Eh, oh iya, sekarang kadang-kadang juga kalau orang suruh ceramah, kadang-kadang suka di atas pentas suka baca Robis Rohis Itu juga doa, tapi doanya dibaca sebelum naik. Kalau udah naik itu buka kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini namanya Katempuhan buntut maung. Yang ngarang buku itu bukan saya Yang diundang ceramah juga bukan saya Tapi saya diminta untuk jelaskan Saya uh, Barangkali saya ingin menjelaskan beberapa hal lebih dahulu Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya sama sekali tidak terlibat dengan pengarang buku ini. Bukan sponsor dan bukan apa-apanya. Jadi karena itu saya juga tidak mendukung orang yang mengharamkan rokok, tapi tidak juga mendukung orang yang perokok. Karena dari kedua kubu itu banyak kawan-kawan saya. <laughs> ya. Namun saya akan cerita pengalaman saya. Saya dulu pernah menjadi perokok berat. Mulai saya SMA, awal SMA, sampai tahun 1982. Pada waktu itu saya dinas di kantor telepon Mojokerto tahun 82 ini. Saya merokok gudang garam merah dua bungkus satu hari yang isi 12. Jadi gudang garam merah itu dua bungkus saya satu hari. Kadang-kadang masih ditambah dengan satu bungkus rokok putih ardat. Ingat saya, berat, berat sekali. Saya punya koleksi pipa gading itu dari mulai ukuran segini, yang besarnya segini, sampai yang kecil. Punya juga koleksi korek itu ya, sampai belasan koleksi korek itu. Tiba-tiba pada suatu hari waktu saya diundang rapat di kantor wali kota Mojokerto pulang dari rapat ini saya biasa merogoh saku meluarkan bungkus rokok ini eh rokok saya habis gudang garam merah itu kan bungkusnya itu kan tebal yang keras jadi habis tiba-tiba di pikiran saya eh, muncul Eh, pikiran. Bagaimana kalau saya coba berhenti merokok sekarang ini? Kuat berapa hari saya tidak merokok? Akhirnya saya coba untuk berhenti merokok. Ternyata saya kuat sampai seminggu, sampai sebulan, sampai enam bulan saya kuat tidak merokok itu. Kemudian saya pada bulan ke-6 itu di tempat saya tinggal dulu saya kena giliran ronda malam zaman tahun 82 itu kan masih zaman ronda nah waktu saya ronda itu keadaannya hujan gerimis ya kawan-kawan saya ronda itu semua merokok di dekat situ ada juga yang jual rokok ya kios rokok akhirnya saya merokok lagi kira-kira seminggu saya merokok lagi ya Kemudian saya berpikir lagi, masa saya hasil selama enam bulan ini bisa rontok hanya karena eh, ronda malam satu hari. Akhirnya saya berhenti lagi. Kemudian saya berhenti merokok sampai enam bulan berikutnya. Nah, pada enam bulan berikutnya itu saya Eh, kebetulan kan di kantor telepon tuh banyak rekanannya. Rekanan ini sudah tahu eh, rokok yang disenangi <laughs> oleh bapaknya ini biasanya. Saya dapat kiriman rokok itu satu bos gudang garam merah. Dalam pikiran saya timbul gini, masa orang ngirim itu kita tidak cobai barang satu bungkus dua bungkus kan keterlaluan. Itu godaan setan itu begitu bentuknya ya. Masa orang ngirim satu bos itu tidak kita rasain barang satu bungkus, dua bungkus. Akhirnya saya coba lagi merokok sampai seminggu. Setelah seminggu, malaikat yang baik itu lagi barangkali membisikkan ke telinga saya. Masa sudah setahun berhenti merokok ini hanya kalah karena dikirim rokok satu bos. Akhirnya pada hari ketujuh itu sisa rokok saya satu bos ini saya bawa ke kantor. Saya bawa juga koleksi korek saya yang belasan jumlahnya ini dan beberapa pipa rokok saya. Kemudian anak-anak dinas luar dulu yang ada di sana kumpul kalau pagi itu kan mau bagi tugas saya bagikan situ. Ambil sini silahkan Anda. Bukan berarti saya menganjurkan mereka merokok ini. Ya. Saya hanya melepaskan diri <laughs> dari Nah, saya silakan, silakan ini bagi. Koreknya ini silakan bagi satu-satu. Nah, sejak saat itu saya saya berhenti total merokok. Alhamdulillah sampai saat ini. Walaupun kadang-kadang saya masih ditawari kawan-kawan merokok ya. Oleh kawan saya misalnya Hamzah, saya coba satu batang, saya coba satu batang. Ditawari lagi ada kawan saya Pak Hafiz Usman namanya ketua MOI Jawa Barat itu kalau beliau datang nawari rokok apa boleh buat lah satu batang tapi betul-betul rasanya itu sudah tidak ada lagi dan berpengaruh kepada saya tuh sampai satu minggu rokok yang satu batang atau dua batang itu pasang eh, bapak-bapak uh, sekalian terutama apa yang saya rasakan dari tidak merokok dengan merokok dulu itu saya pernah ceritakan juga pada Pak Asep. Pada waktu saya masih merokok, mungkin Anda semua yang masih merokok juga merasakan. Begitu bangun pagi, mau sholat subuh, kita wudhu itu ya, banyak lendir di sini. Banyak sekali. Sehingga berkali-kali kita <clears throat> kita keluar-keluarkan itu masih ada yang nyangkut. Sehingga kalau kita terpaksa jadi imam dan baca suratnya itu agak panjang, kalau dulu ya, di tengah baru empat ayat, lima ayat kita baca di jalan itu ada yang nyangkut sini sehingga harus berhenti dulu <clears throat> gitu baru melanjutkan baca ayat kadang-kadang kalau lendirnya ini cukup banyak <clears throat> gitunya itu juga cukup banyak kadang-kadang karena terlalu banyaknya <clears throat> gitu tadi ayat yang dibaca itu lupa lupa melanjutkannya itu sampai di mana tadi? Nah, itu yang saya alami ya. Namun setelah berhenti merokok, setelah berhenti merokok, saya merasakan bahwa pernapasan, terutama pernapasan bagian atas saya ini, itu betul-betul jauh lebih lega rasanya, jauh lebih lega. Dan eh, membaca ayat itu, ya saya pernah coba sampai 60 ayat, Pak. 60 ayat misalnya saya tidak ada tersendat-sendat sama sekali. Nah, misalnya begini saja, saya sama sekali bukan riak atau bukan untuk pamer kepada anda ya. Kadang-kadang saya baca dalam surat subuh itu surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah. Saya bagi dua, di pertama sebagian, di kedua sebagian. Nah sama sekali saya tidak mengalami kesulitan apa-apa. Kalau dulu kadang-kadang baru 6 ayat, 5 ayat, 6 ayat itu saya lupa lanjutannya itu apa. Nah, itu barangkali yang saya rasakan eh, apa namanya itu perbedaan antara eh, yang tidak merokok dengan yang merokok. Jadi karena saya bekas perokok berat, saya tahu persis bedanya antara orang yang merokok itu dengan yang tidak merokok pagi hari terutama dalam menghadapi sholat subuh nah apa namanya seperti kampanye presiden itu ya, walaupun saya tidak tidak bilang saya memihak SBY tidak memihak Mega namun saya kira anda semua sudah tahu arahnya kemana saya meminta saya memohon pada anda untuk mengikuti saran saya saya tidak bilang saya mendukung yang merokok tidak mendukung yang tidak merokok. Namun saya bilang, saya merasakan jauh lebih sehat apabila saya tidak merokok sekarang ini. Semoga se semua yang saya sampaikan serba sedikit ini ada manfaatnya terutama bagi diri saya sendiri. Kalau ada yang mengikuti anjuran saya ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa yang pernah ke Mekah, sekarang di Mekah sudah lain suasananya. Jadi dulu kalau di Bin Daud banyak rokok, sekarang nggak ada rokok. Pokoknya 4 km radius di Mekah nggak boleh ada rokok. Pokoknya eh, dulu eh, di daerah Misfalah depannya ada supermarket, itu ada rokok. Sekarang nggak boleh, nggak ada sekarang. Jadi kalau mau beli rokok itu, eh, kalau ada orang dagang rokok ketahuan dihukum, tokonya ditutup dan penjualnya dihukum, dibawa ke polisi. Sekarang yang menjual rokok hanya orang-orang India Pakistan itu pun berbisik. Semok, semok. Hmm. Anta anak Jadi kalau saya bukan orang askar, saya orang. Tapi kalau pula wajahnya wajah wajah wajah askar aja Arab gak dikasih. Kalau wajah Indonesia atau Filipina <laughs> dikasih. Eh, kata dia tunggu sini tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu. Dia keluar tempat lain. Kasih. Eh, apa biasanya rokoknya rokok ardat ya ardat ma ma malboro Marlboro ah, ya. Ini nggak tahu sekitar 8 realan satu. Susah sih rokok. Jadi kalau mau ke Makkah mau mau ngerokok harus bawa rokok dari Indonesia. Tapi suka ada sih tukang rokok di tukang-tukang rokok toko-toko Indonesia semacam di dekat tabung Malaysia di tabung Malaysia, tabung haji Malaysia atau di daerah agak jauhan. Nah, di sana disebutkan eh, bahwa hurimat alaikumul al-khobais. Diharamkan bagi kalian hal-hal yang bisa merusak. Itu gambarnya paru-paru gitu, ada rokoknya. Ada rokoknya. Nah, sekarang apakah rokok itu haram atau tidak? Ibnu Taimiyah itu mengatakan rokok haram. Abdul Wahab atau kelompok Wahabi mengatakan rokok itu haram dengan tiga alasan. Satu, rokok itu mubadir. Sebab dia membakar uang. Kedua, rokok itu adalah uh, eh, rokok itu bisa menimpa, mengakibatkan kesehatan terganggu. Padahal kesehatan wajib dipelajari, eh, waktu wajib, wajib dijaga, dipelihara. Dengan demikian, kalau orang itu merokok dianggap tidak syukur nikmat dengan tubuh yang sehat. Yang ketiga, dengan merokok mengakibatkan orang lain terganggu. Dengan itu tiga, maka jadi haram. Dan di Mekah kalau merokok itu sekarang didenda 200 real. Ketahuan aja, denda 200 real. Walaupun belum efektif. Yang mengatakan merokok tidak haram dengan alasan yang sama juga. Satu, merokok itu bermanfaat, tidak mubadir. Kenapa mubadir itu adalah Mubadir adalah manakala manfaat dengan madar, manfaat dengan modal lebih gede modal ketimbang manfaat. Itu namanya madarot. Tapi kata mereka, saya merokok modalnya cuma ribu manfaatnya banyak, inspirasi banyak. Kalau malam-malam ngarona nggak dingin dan lain-lain lah. Yang kedua katanya merokok merusak kesehatan. Kata yang kedua, oh tidak, saya olahragawan. Saya, saya kuat, kamu nggak merokok, nafasmu pendek. Saya merokok nafasku panjang. Yuk main bola. Kuat mana? Saya merokok dengan tidak. Jadi saya merokok dengan kekuatan saya. Yang ketiga katanya merokok itu ya, mengganggu orang lain. Iya betul. Kalau diangkut, kalau mobil saya, nah, oke lah. Ini masih sampai hari ini pro kontra. Namun yang jelas gini, merokok dalam jumlah yang banyak itu berakibat fatal. Tapi kali mungkin kalau sedikit satu dua mungkin saya nggak tahu nih ada yang mau ngasih pendapat tentang satu dua ada suka satu dua batang yang nggak banyak nggak apa ada suka merokok satu dua batang atau angkat tangan yang pernah punya pengalaman bahaya nggak eh Bapak pernah merokok 30 tahun terasa Udah tiga tahun ya. Enggak ya, sekarang masih? Enggak apa-apa kok, ulama malu-malu. Nah, tapi yang jelas, bagaimanapun juga merokok dengan tidak merokok pasti bagus tidak merokok. Bagi orang Islam tinggal pilihan yang paling mana yang paling baik gitu kan, misalnya. Pasti merokok ada manfaatnya, tapi masalahnya rokok dengan tidak merokok baik mana itu aja masalahnya. Nah, sehingga kembali. Nah, tapi bagi orang-orang yang sudah begitu bisa jadi haram. Saya punya family, dia kemarin di ini di di apa ya, di bola. Di bola jantungnya yaitu dia merokok lagi. Saya katakan, bagimu rokok sudah haram mutlak. Loh, kenapa haram? Ini bagimu udah haram. Dijelaskan rokok itu bisa merusak, bisa membahayakan. Kamu bisa mati gara-gara rokok. Maka bagi kamu rokok udah haram mutlak. Ada orang merokok, rokok Bagi gitu, ya, tapi nggak disep. Saya nggak disep. Ya mungkin bagi kamu masih makruh lah. Jadi beda. Sini masih makruh, sini sudah haram. Jadi emang sampai hari ini begitulah antara dua. Makruh, haram, makruh, haram. Tidak ada sebelah kanan sangat baik ada. Hanya itu makruh, haram, makruh, haram. Kalau nggak haram pasti makruh kalau nggak makruh pasti haram gitu aja nggak sunnah sunnah nggak ada <laughs> nggak ada hanya itu haram makruh hanya tinggal dua aja nah sekalian itulah berapa hal menyangkut masalah rokok pada ujungnya rokok itu adalah masing-masing diri nah berhentinya mungkin dengan dengan cara tadi tekad pas Bismillahirrahmanirrahim saya bertekad akan berhenti merokok bukan dengan cara mengurangi. Sebungkus kurangilah 10 batang, 9, 7, 6, 3, 2, 1. Nanti naik lagi 3, 4, 5 lagi. Pokoknya kalau berhenti sekaligus, berhenti sekaligus. Bahkan kalau mau pakai sumpah. Demi Allah, saya akan berhenti merokok. Katakanlah sampai tanggal 31 Desember tahun depan. Nah, yang penting kan yang repot tuh awal-awalnya aja. Udah sama gampang ya. Jadi paling juga seminggu awal lah. Katanya keras seminggu awal tuh betul-betul perasaan mau mati. Aduh, udah makan bakso, uh, nggak merokok. Ganti dengan permen katanya. Enggak juga. Kalau pakai permen ganti permen, permen banyak, rokok banyak hari. Ya kan berarti sekaligus aja. Oke lah, yuk kita sekarang mampeng, masih mampeng kita saum, yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saum kita dengan doanya diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. alamin. Allahumma salli ala nabiyil karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami ingin menjadi orang yang paling baik ya Allah. Sehingga hidup kami semakin hari semakin soleh, semakin takwa. Oleh karena itu ya Allah ya Rabbana. Ketika kami sedang saum ini kami berdoa kepada Engkau ya Rabbi bimbinglah kami ke arah yang baik. Walaupun kami rasakan maksiat begitu banyak menggoda, maksiat begitu banyak menghadang, tapi kami yakin ya Allah dengan tekad yang kuat dan dengan bimbinganmu kami akan jadi orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selama ini kami telah banyak berbuat dosa dan dosa, berbuat haram, berbuat makruh dan berbuat yang lainnya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau senantiasa mengampuni dosa-dosa kami, membersihkan kesalahan kami sehingga semakin lama hidup kami makin baik, makin jauh dari maksiat, makin bersih dari dosa dan kealpaan. Sehingga kematian kami kelak ya Rabbi Mudah-mudahan kematian yang husnul khatimah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Di dunia ini kami perlu materi oleh karena itu ya Allah limpahkanlah kepada kami rizkimu yang banyak, yang mencukupi, yang halal, yang berkah dan penuh magfirah. Berkah adalah banyak manfaatnya bagi semua. Ya Allah jauhkanlah kami dari rizki-rizki yang haram, rizki-rizki yang makruh, rizki-rizki yang penuh subhat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Di tengah saum ini kami berdoa kepada Engkau berikanlah kami karir yang paling baik, jenjang jabatan yang paling baik dan kehidupan yang paling bahagia di dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berdoa kepada Engkau mudah-mudahan PT Telkom ini di perusahaan yang semakin maju, semakin bermanfaat bagi orang banyak dan mudah-mudahan menjadi sumber rezeki bagi kami yang betul-betul berkah dan memenuhi segalanya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana Ya Allah Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa shifaan min kulli da'in wa sakamin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.